الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الأنام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الغفران صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إخواني المسلمين rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami mengajak marilah kita syukuri segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikut keluarganya, para sahabat dan segenap pengikutnya. Para hadirin rahimakumullah. Iman adalah karunia nikmat semata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Dinnun Al-Misri radhiyallahu an dalam syarah hikam Sahibat 74 mengatakan Man kana fi tauhidihi nadhiran ila nafsihi lam yunjihi tauhiduhu minan nar. Barang siapa yang memandang iman atau ketauhidannya kepada Allah Ta'ala adalah dari hasil kemampuan dirinya sendiri. Maka ketauhidannya tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka. Selanjutnya, Asyih Abu Talib Al-Maki dalam kitab tersebut mengatakan, فَمِنْ أَفْضَلِ مَا غَدَانَا بِهِ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ بِهِ وَالْمَعْرِفَةُ Sebaik-baik nikmat adalah nikmat iman dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimallah. Hidup abadi adalah hidup di akhirat. Semua manusia akan melewati, merasakan dan akan menempuhnya mulai alam kubur atau alam barzah hari kiamat, alam masyar, yawal hisab, dan seterusnya, dan seterusnya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian manusia akan menempuh suatu peristiwa besar yang pasti akan dialami semua manusia di hari kiamat kelak yakni meniti sirot menyeberang jembatan. Dalam istilah Indonesia, orang Indonesia mengatakan sirotol mustaqim. Kata kamus bahasa Indonesia adalah titian jembatan penyeberangan menuju surga di hari kiamat. Yang panjang tetapi teramat kecil sebesar rambut di belah tujuh yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua manusia tak seorang pun yang tidak menyeberangi sirat tadi. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman mardiyah dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka jembatan itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Para hadirin, bagi mereka yang bertakwa, Allah pasti akan menyelamatkan mereka dalam penyeberangan. Sebaliknya, mereka yang dolim, di dalam menyeberang sirat tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya thumma nunajjil ladzina taqaw wa zalimina fiha jisiyah kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Adapun keadaan orang-orang kafir saat menyeberang mereka dibiarkan jatuh ke neraka sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 72 di atas. Selanjutnya para hadirin sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an menyebutkan yang artinya jembatan titian itu letaknya antara dua tepi neraka jahanam dan aku kata Rasulullah adalah orang yang pertama melewati bersama umatku dan umat dari rasul-rasul dan doa para rasul saat itu adalah Ya Allah, Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Sedangkan di neraka jahanam itu di bawah jembatan titian itu ada duri-duri runcing seperti sadan tumbuhan berdiri yang berduri. Apakah engkau sahabat pernah melihat duri sadan? Para sahabat menjawab, pernah ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyambung sabdanya. Dan runcingnya besi-besi yang pakai sadan itu tidak ada yang mengetahui besarnya. Selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Duri itu menyambar manusia karena amalan jelek mereka. Dan sebagian di antara mereka ada yang jenis orang <coughs> yang dibatalkan amalannya. Sebagian mereka ada yang terpotong-potong dagingnya, lalu dia lepas dan masuk neraka. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Oleh karena itu para hadirin, berbahagialah Berbahagialah saudara-saudara yang dalam hidupnya masuk sebagai golongan orang yang iman dan takwa. Yakni orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah dan petunjuk Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangannya. Para hadirin, mereka itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam kitabnya Qawmi Utuhyan bahwa mereka umat Muhammad dalam meniti sirat akan terbagi menjadi tujuh golongan. yakni satu golongan siddiqun. Mereka yang suka dan selalu dalam kebenaran. Mereka meyakini bahwa ajaran Nabi tidak tidak dilakukan lagi akan kebenarannya. Mereka selalu menjaga sholatnya yang lima waktu. Mereka melintasi sirot bagai kilat yang menyambar. Dua golongan al-alimun, yakni golongan orang-orang alim Al ulama'ul amilin mereka melintasi sirot bagai angin yang bertiup kencang. Tiga golongan budala para wali-wali abdal. Mereka melintasi sirot bagai burung terbang cepat. Empat golongan syuhada yakni mereka yang mati syahid membela agama. Mereka melintasi sirat bagai kuda balap yang membutuhkan waktu hanya setengah hari. Nomor lima para hadirin golongan hujat yakni orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dengan benar mabrur mereka melintasi sirat dalam waktu sehari penuh nomor enam Golongan al-muti'un, yakni orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Mereka meniti sirat butuh waktu satu bulan. Tujuh golongan al-asun. Wal-asuna yadha'una aqdamahum ala surat. Wa uzaruhum ala duhurihim. Wa ya'baruna fayaburuna fatakhidhu nar jahannam ihrakahum fatara nurul imani fi qulubihim fatakulu jus ya mu'min ya jus jus ya mu'min fa inna fa inna nuruka atfa'ah lahabi tujuh golongan al-asun yakni orang-orang yang durhaka tetapi masih memiliki iman ketika mereka meletakkan kakinya pada sirat mereka gendong dosa-dosanya di punggung mereka sehingga jilatan api neraka jahanam hampir-hampir membakar dan menjatuhkan mereka lewat namun karena ada iman yang memancar dari diri mereka. Maka api jahanam pun berkata, Jus ya mu'minu, jus ya mu'min. Fa inna nuraka atfa'a lahabi. Lewatlah, lewatlah. Wahai orang beriman. Selamat, selamat wahai kau orang beriman. Sesungguh, sesungguhnya sinar imanmu memadamkan gejolak baraku. Jus ya mukmin. Fa inna nuraka atfa'al lahabi. Untuk itu para hadirin. Demi keselamatan kita dalam meniti sirat. Ayo kita jaga iman kita. Kita jaga iman kita. Di sisi lain upayakan agar kita termasuk di antara enam golongan tadi dengan senantiasa memohon kepada Allah beserta ikhtiar tawakal dan jangan lupa selalu bersyukur dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillah alal iman wal islam Alhamdulillah alal iman wal Islam. Matur nuwun ya Allah. Kita dados tiang iman dan Islam. Kenapa para hadirin? Sebab Allah Ta'ala berfirman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, pasti, pasti Allah akan menolong kita, insya Allah.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 صحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباهي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكر عظيم يذكر واشكر عالمه يزيدكم واسأل الله من فضل عيدكم ولذكر الله أكبر